طيب بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في الله أعزني وأعزكم الله جميعا Kita lanjutkan dari kita Rukun yang kedua Tentang masalah Al-amru bil ma'ruf Wa nahyu anil mungkar Apa rukun yang kedua Abdul Wahab 6. Mungkar mau Filhal Ini rukun yang kedua Jadi Adanya ingkar mungkar Kemungkaran Memang Sudah ada di hadapan mata kita sudah berada. Itu rukun yang kedua. Maka dari sini yang dikecualikan keluar dari kata-kata mawjudun fil apa ya Yakub? Keluar dari kata-kata wujud fil hal di hadapan mata kita. Maka keluar dari ini yang tidak wajib apa? Yang tidak yang tidak terjadi atau yang sudah terjadi. enam Jadi sudah terjadi telah terjadi satu kemaksiatan minum homer sebulan si Nah ini. Ini keluar dari kata-kata fil filhal. Kemudian apa perbedaan mungkar wal maksiyah? Haris Al mungkar lebih umum daripada mal al maksiyah. 6. Lebih umum kemungkaran daripada mak maksiat. Kenapa? Karena suatu kemungkaran yang melakukan ini apakah orang yang sudah terkena taklif ataupun belum anak kecil ya 4 tahun 5 tahun atau yang sudah terkena taklif pembuatan syariat seperti kita-kita ini. Nah, ini ini lebih umum. Adapun al-maksiyah ini terkait yang melakukan adalah orang-orang yang sudah terkena taklif. <clears throat> Kemudian wa dan ucapan kami kata Mu'alif, rahmatullahi alaihi dohiron kata-kata dohiron yaitu yang nampak ya ucapan kami dohiron nampak jadi mewujudan dan filhali dohiron yang memang maksiatan itu, kemungkaran itu berada di hadapan kita dohiron nampak. Maka di sini ihtirazun miman nam tas tiru bil maksiyah fi darihi wa aqlaqo babahu. Di sini keluar dari kata-kata dohir yaitu orang yang dia orang yang bersembunyi dalam maksiat dalam rumahnya wa aqlaqa babahu dan menutup pintunya ini ini kita nggak tahu ternyata di balik rumah itu ada orang yang sedang judi nah ini sedang judi ini keluar dari kata-kata dohir sehingga tak kala kita berada di tempat itu nam tidak terkena hadis man ra'a minkum mungkaron Enggak wajib bagi kita untuk mengingkar, mengingkarinya, untuk ingkar kepadanya. Kenapa? Ya karena memang tidak ya tidak nampak, kita nggak mengetahuinya. Ini. ini. Fa innahu la yajuzu an yatajassas. Dan juga di sini tidak diperkenankan untuk apa? Tajassus. Untuk mengintip atau mencari-cari. Ya ini atasnya senjata akan mengobrak-abrik akan mencarinya apa diintip terus diincar incer nah ini, enggak enggak perlu illa ayyadharu ma ya'rifuhu min man ho, man huwa kharijud dar kecuali memang yang akan nampak sesuatu yang akan diketahui oleh orang yang orang yang ada di luar. Artinya orang yang di luar itu tahu persis siapa orang yang di dalam. Kebiasaan siapa yang di dalam. Ini dia sedang ini sedang itu. Orang di luar tahu. Si A tahu siapa yang di dalam. enam Walaupun dia nggak melihatnya. Walaupun dia nggak melihatnya tapi dia tahu siapa yang di dalam. Nah, ini kaswatil mazamir wal idan seperti orang yang apa seperti suara-suara apa mazamir mizmar apa mizmar eh seruling ya idan acara-acara tahun baru misalnya nah, ini suara-suara di situ di dalamnya penuh dengan kemaksiatan dan kita tahu siapa di dalamnya di situ musik-musik. Nah, di situ apa minum-minum khamar, pesta. Nah ini. Faliman sami'a dzalika, maka barang siapa yang mendengarnya dari perkara demikian hula wa yaksur malahi maka hendaklah dia masuk enam dan memecahkan apa yaitu alat-alat musik-musik ter tersebut Ingat, ini seandainya dia mampu, nam tidak adanya timbul fitnah yang kemudian terjadi setelah tersebut. Fain fahat raihah hamri fal adhar jawaz jawaz al ingkar. Maka jika tercium baunya rahiatul hamri tercium baunya minuman homer, sudah ada musik-musikan kemudian bau arak ya minuman keras sudah sangat jelas nah ternyata di situ mungkin apa adiknya atau kakaknya atau kerabat-kerabat karibnya sangat tahu siapa di dalam rumah tersebut. Maka siapa yang mengetahuinya hal yang demikian, hendaklah dia mengingkarinya walaupun memang tidak melihatnya, cuma tertutup suatu rumah, enam satu papan yang tidak ia lihat, tapi dia tahu siapa di dalamnya. Fal adhar maka yang nampak di sini jawazu al-ingkar, maka diperbolehkan untuk mengingkarinya. Nam ketika dia ada kemampuan apa mungkin dia sebagai kepala desa, sebagai pamong, dia mengerahkan apa orang-orangnya untuk menggerebek dan menghancurkan al-latar sebut. <clears throat> Kemudian wa yustaratu fil ingkaril munkar. Dan disyaratkan juga dalam ingkar mungkar ayyakuna ma'luman hendaklah diketahui nah bahwasanya itu adalah satu kemungkaran bi istihad tanpa istihad. Jadi kemungkaran itu memang suatu kemungkaran yang sangat jelas. Dilihat dari kacamata lisanul syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan perkara-perkara yang memang istihad. Jangan sampai ingkar mungkar ketika dalam masalah istihad misalnya si fulan ketika setelah ruku salat ya dari ruku salat dari ruku kemudian dia sami'allahu liman hamidah ada yang berpendapat enam bahwasanya dengan cara bersedekah enam itu adalah bid'ah ini ini salat ya setelah ruku, kemudian dia berdiri, sami Allah liman hamidah, kemudian dia bersedekap. Nah ini, Syekh Al-Albani mengatakan bid'ah. Demikian. Kalau beliau berpendapat meluruskan tangannya. Ini kemungkaran enggak? Hah? Bid'ah kemungkaran enggak? Kemungkaran. Tapi ingat, istihadiah. Ini perkara istihadiah. Enggak boleh enam yang satu menganggap kamu berbuat kebinahan, kamu harus meneruskan tangannya. Diingkari oleh si fulan yang berpendapat bid'ahnya bersedekap setelah ruku. Ini. Ini enggak boleh. Ya untuk kita saling gontok-gontokan, saling kita keras dalam masalah ter tersebut. Kenapa? Karena masalah istihadiyah. dia. Nah, berbeda kalau ada orang misalnya mengatakan berpendapat Allah ada di mana-mana, likuli makan. Ini kemungkaran enggak? Kemungkaran yang sangat besar. Bagaimana kewajiban kita? Harus mengingkarinya. enam Hati kita tidak ridho. Syukur-syukur bisa menasehatinya orang tersebut. enam Dinasehatinya. Dan ini di sini enggak ada istihadiah. enam Karena jelas bahwasanya Allah di atas arsnya, bukan ada di mana mana ini ucapan yang batil sehingga kewajiban kita harus mengingkari. Nah, ketika masalah istihadiyah kita nggak boleh saling apa kontok-kontokan, nggak boleh saling keras, tapi kita harus toleransi dalam masalah tersebut. Nah ini, ini bihari istihad. <clears throat> Demikian juga dalam masalah mungkin basmalah. Nah ini, masalah bas basmalah. Ini sebagian khilaf ada yang katakan apa? Wajib, ada yang katakan mustahab. Nah ini. Ada yang katakan mustahab, disunahkan baca bismillah ketika mau makan. Ada yang katakan wajib harus baca bismillah. Nah ini. Pendapat-pendapat di antara yang rojih, enam yang ada, enam adalah yang berpendapat wajib. Sebagian katakan sunnah. Enam. Sehingga dalam hal ini apa Enggak boleh untuk saling keras dalam masalah tersebut. Fakullu ma huwa fi mahali istihad. Maka semua sesuatu yang dia memang tempatnya untuk istihad. Perkara-perkara yang istihadiyah. Fala hisbata fihi, maka enggak ada hisbah, enggak ada ingkar mungkar untuk saling apa? Mungkin menampar pipinya, saling keras tidak. Ini enggak ada hisbah. Enggak ada ingkar mungkar yang harus mengharuskan antum harus begini keras, harus begitu. Ini tidak diperkenankan. Falaysa lil Hanafi ayyang ayunkira ala Syafi'i. Nam aqlahu matruk matruk al tasmiyah. Maka enggak ada ya nggak pantas bagi seseorang yang ikut pendapatnya Imam Hanafi. Nam yang beliau berpendapat wajibnya untuk bismillah ketika makan sedangkan Imam Syafi'i mustahab 6 nah ketika ada perkara-perkara yang demikian pengikut Hanafi enggak boleh 6 mengingkari perbuatan para pengikut Syafi'i 6 enggak boleh enggak boleh di apa dipanjangkan diperbesar diperbesarkan masalah tersebut wala lawala li Syafi'i ayyunkira ala Hanafi dan juga Enggak boleh bagi Imam Syafi'i atau para pengikut Imam Syafi'i enam mengingkari yaitu pendapatnya Imam Hanafi enam Abu Hanifah surbahu yasir nabi dilladhi laisa bimuskir. Enam yaitu bagaimana kalau Imam Hanafi berpendapat yakni diperbolehkan enam perasan minum perasan anggur asal dia tidak memabukkan. Nah ini sedikit ya tidak memabukkan tapi kalau Imam Syafi'i enggak boleh nah di sini bagi para pengikut Imam Syafi'i enam enggak boleh untuk mengingkarinya dengan sejadi-jadinya pengingkaran ter tersebut nah ini ini apa ketika engkal mungkar disyaratkan yaitu kemungkaran tersebut bukan perkara-perkara yang istihadiyah tapi perkara-perkara yang sangat sudah jelas Nam secara nas Al-Qur'an ataupun sunnah. <clears throat> Rabi Asalis, aruknu salis, rukun yang ketiga. Fil munkar alaihi wa yakfi fi sifatihi ay yakuna insanan wa la yustaratu qanuhu mukallafan kama bayyana kama bayyana qablahu man annahu yunkiru ala sabi wal masnun. Yang ketiga, fil mungkar alaihi. Dalam kemungkaran atasnya. Artinya apa? yakni objek ya yang dilihat satu kemungkaran. Ini tersifati nah bahwasanya yang melakukan itu adalah manusia. Naam, manu manusia. Jadi kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh bukan manusia siapa? Mungkin kewan ya. Ayam berzina, antum wajib enggak kari. Ini berzina ini ayam, ya. Wajib enggak? Enggak termasuk. Sehingga di sini sifatnya adalah yang melakukan adalah manusia. Enam. manusia. Jadi kalau seandainya ada kebo, sapi berbuat zina, kontak ganti ini itu dan ganti kini ini ganti itu, enggak wajib untuk kita mengingkarinya walaupun dia zina, iya enggak? Iya. Malah kadang senang. Kenapa? Ya bisa telur babonnya. Ketika dikawinin sama si jago, terus ganti jagonya, ganti babonnya, malah senang. Kenapa? Karena nanti akan cepat untuk ber telur. Nah ini, ini syaratnya apa? yakni yang melakukan adalah manusia, bukan dari jenis binatang. Wala yustaratu dan tidak disyaratkan namu kaunuhu mukallaf. Tidak disyaratkan nam yang melakukannya adalah seorang mukallaf. Berbeda ketika membahas yang mengingkari satu kemungkaran syaratnya harus mukalaf. Wajib ketika dia sudah mukalaf wajib untuk mengingkarinya. Ini ketika mengingkari suatu kemungkaran. Tapi kemudian giliran yang diingkari. Nah, yang melakukan itu tidak disyaratkan harus seorang yang mukalaf. Nah, apakah yang melakukan anak kecil ataukah yang besar ataukah kakek atau bujang atau enam umur tiga tahun dia melakukan satu kemungkaran Nam untuk kita ingkari wajib. Nam untuk kita ingkari sehingga wala taratu tidak disyaratkan Nam yaitu suatu yang melakukan kemungkaran harus orang yang mukallaf kama bayyana sebagaimana kami jelaskan sebelumnya Nam orangnya yang mengingkari harus orang mukallaf dan dia ayung kiru ala sabi wal masnun dan dia harus mengingkari enam kemungkaran yang dilakukan oleh seorang yang anak kecil ataupun orang yang gila. ini mesnun. Anak kecil melakukan judi ya atau bermain-main yang mengarahkan pada perbuatan judi. Nah ini harus diingkari ataupun orang yang besar. Nah ini jadi nggak disyaratkan harus orang yang mukalaf. Oh anak kecil nggak usah diingkari. Oh anak besar harus diingkari enggak. Semuanya rata ya apakah anak kecil ataukah orang dewasa harus kita ingkari ketika melakukan suatu kemungkaran tersebut. Taib, Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita baca. Ilahuna. Tafaddalu. Hutakumullah.